kita dengarkan apa kata Ustadz kita dengarkan apa kata Ustadz apa kata Ustadz memperkuat iman yaitu dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat Fakum minal imani fi mazidi fi safa al-qalbi da tajridi bi kathrati salati wa ta'ati wa tarki ma nafsi min syahwati fa syahwatu nafsi ma'adh dhunubi qaswatan kulubi. Jadi sebenarnya di anggota badan di, di hati kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan dua bibit. Hah? Bibit iman. Kalau kita pelihara bibit iman ibarat pohon itu disirami dengan air, kasih pupuk, maka akan menjadi bertumbuh semakin kuat, semakin mengakar, semakin akar, semakin kuat. Akhirnya jadi kokoh. Nah, begitu juga iman kita kita sirami dengan sholat, dengan zikir, bacaan Quran, dengan qiyamul lail, maka akan menjadi kokoh itu iman. Sebaliknya ada bibit nifak dalam hati kita. Bibit nifak. Nah, bibit nifak ini seperti luka. Kalau di situ semakin banyak nanahnya, maka akan semakin parah luka tadi itu, semakin melebar, merembet kemana-mana. Begitu juga kalau sudah luka hatinya ada kenifakan ditambah dosa mengikuti hawa nafsu dan seterusnya maka akan menjadi semakin parah rusak dalam hatinya. Nah, karena itu Anda memperbanyak zikir, baca Al-Qur'an, tafakur, belajar itu memperkokoh iman. Wallahu a'lam. Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?